Selanjutnya, bismillah. <clears throat> Dari saudara-saudara Kana adalah madama madama tufidu istimrarul makna allazi qablaha muddata khabariha. <clears throat> Madama ini memberikan fa faedah yaitu terus menerus makna kata sebelum dia muddata khobariha yaitu pada waktu atau masa terjadinya khobar li ismiha bagi isimnya. Atau kalau dalam penjelasan lain, madama ini fungsinya untuk memberikan faedah istimrornya terus menerus adanya makna sebelum dia ya yang mana makna yang terkandung pada khobar tersebut nanti tersifatkan pada isim dirinya, isimnya. Ini madama. Lihat contohnya yang nanti anak ulangi. buka madama khulukuka hasanun. Saya mencintaimu selama akhlakmu itu baik. Jadi istimrornya makna sebelumnya yaitu istimrornya makna uhibbuka saya mencintaimu ini adalah istimrorul makna allazi qablaha adalah Kata yang terletak sebelum madama. domirha itu kembali ke madama nanti. Muddata khobari al ismiha. Yang sebuah isim itu nanti tersifatkan dengan khobarnya. Jadi rasa cinta itu selalu ada apabila sebuah isim masih tersifatkan dengan khobar. Kalau sebuah isim tidak tersifatkan lagi dengan khobar, maka rasa cinta itu akan tidak ada. Di sini kan rasa apa kata yang terletak sebelum madama adalah uhibbuka. Isimnya itu adalah khulukuka, akhlak kamu. Nah, selama isim ini, khuluk ini masih tersifatkan dengan hasanan, maka pemberian atau perkara uhibbuka itu terus ada. Namun kalau misalkan nanti sebuah isim yaitu khulukuka tidak tersifatkan lagi dengan hasanan, misalkan dia sudah memiliki akhlak yang buruk, tidak lagi dengan akhlak yang baik, maka kata yang terletak sebelum madama itu tidak ada lagi. Ya, dia tidak ada, tidak ada lagi. Seperti saya mencintaimu selama akhlakmu baik. Jadi selama akhlakmu itu baik, saya masih memberikan kecintaan. Berarti kalau difahami kalau akhlaknya tidak baik, maka kecintaan itu tidak ada. Ya. Tufidu istimroro maknal khobar. Ya. Tufidu istimroro maknal allazi qoblah. Madama ini memberikan faedah. Makna atau sebuah kandungan dari kata sebelum madama itu istimror terus menerus ada selama muddata khobar li ismiha selama sebuah khobar ini masih memberikan sifat kepada isim. Atau sebuah isim itu masih tersifatkan dengan khobarnya. Kalau sebuah isim tidak tersifatkan lagi kepada khobarnya, maka rasa cinta itu tidak tidak ada. Ya. Ini maksudnya. Falhubbu yastamirru wa yadumu bidawami husnil khuluqi. Maka kecintaan yastamirru itu terus-menerus wa yadumu bidawami husnul khuluqi dan akan terus ada dengan adanya akhlak yang baik. Kalau akhlak yang baik tidak ada, maka rasa cinta itu juga tidak tidak ada. Ya, itu madama. Sekarang lihat contohnya. Ijlis fil baiti. Duduklah engkau di dalam rumah. Madamal Matoru nazilan. Selama hujan itu turun. Khobarnya adalah nazilan. Isimnya adalah al-matar Selama isim ini masih disifatkan dengan sifatnya khobar yaitu nazil, maka kata yang terletak sebelum madama itu terus-menerus ada. Ya, kata yang terletak sebelum madama itu terus-menerus ada. Namun kalau misalkan nanti ada sebuah isim tidak tersifatkan lagi dengan khobarnya, maka kata yang terletak sebelum madama itu pun tidak ada. Jadi duduklah engkau di dalam rumah selama hujan turun. Kalau hujan sudah selesai dari turun, maka jangan lagi di dalam rumah. Paham ini? Ini penjelasan masalah madama. Ya. Yaitu memberikan faedah makna kata yang sebelum madama itu istimror terus menerus ada selama sebuah khobar masih mensifatkan isimnya. Atau sebuah isim masih tersifatkan dengan khobarnya. Kalau tidak tersifatkan lagi, ya berarti kata yang terletak setelah madama itu hukumnya tidak tidak ada. Kemudian yang selanjutnya fatiha ma Fati'ah. Ma Fati'ah tufidu istimroro ma'nal khabari bin nisbati li alaqatihi bil mubtada'i. Mat ma Fati'ah itu memberikan faedah istimrornya makna khobar, maksudnya terus menerusnya makna khobar itu ada binisbati dikarenakan dinisbahkan li alaqatihi bil mubtada karena adanya ikatan dengan sebuah mubtada karena adanya hubungan dengan sebuah mubtada maka makna yang ada pada khobar itu terus menerus tersifatkan kepada isimnya ya terus menerus tersifatkan pada isimnya. Seperti ma al-mu'minu yazkuru rabbahu. Senantiasa seorang mukmin itu mengingat Robnya. Ya, senantiasa seorang mukmin itu mengingat Robnya. khabarnya di sini adalah jumlah fi'liyah. Yazkuru rabbahu itu senantiasa ada pada diri seorang mukmin. Ya, karena apa? Antara khabar dan mubtada dan isim itu memiliki sebuah hubungan. Wahia mislu mazala fi maknaha wa syurutiha haitsu yajibu ayyasbiqaha nafyun au nahyun. Dan ini yaitu mafatiha itu semisal dengan mazala dari sisi makna dan dari sisi syarat. Dari sisi yajibu ayyasbiqaha nafyun au nahyun. Mazala ataupun mafatia itu sama-sama harus didahului oleh nafi atau harus didahului oleh nahyi. Baru bisa bermakna yang kita sebutkan tadi. Kemudian manfaka Sama juga fungsinya. Tufidu istimroro maknal khobar bin nisbati lil mubtada. Ya, makna yang ada pada khobar itu terus istimror pada isim karena antara khobar dan mubtada itu memiliki hubungan ya Dan nanti istimrornya dia ini sampai waktu kalam, sampai kita mengucapkan perkara ini. Adapun setelahnya belum tahu lagi, belum tentu gitu. Ya. Istimrornya ini itu enggak enggak waktu waktunya itu sampai kita mengucapkan sebuah kalam. Mau mafatia atau yang lainnya tadi istimrornya itu nanti sampai kita mengucapkan sebuah kalam. Jadi ketika kita mengatakan tadi Ma fati'a al-mu'minu yazkuru rabbahu senantiasa seorang mukmin itu mengingat Robnya, maka sampai kita mengucapkan kata itu, maka istimrornya sampai di situ. Adapun kalau setelah daripada itu bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tergantung nanti konteksnya. Ya, kalau dia masih mengingat bisa kita ucapkan lagi gitu. Seperti manfaka al-jawu dafi'an, dafi'an. Senantiasa udara itu terasa hangat. Ya, manfaka fi'lu nasikhin al-jawu ismu manfaka marfu'un wa alamatu raf'i ad dhamma Dafi'an khabaru manfaka mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ini sama. Kemudian ma'bariha sama juga maknanya juga penggunaannya sama. Contohnya ma'bariha al-mu'minu yadhkuru rabbahu. Ya ini fungsi-fungsi dari saudara-saudara kana. Ya. Dan ini dulu pernah Anda jelaskan ketika belajar Muktarob ya. Ada beberapa poin yang dulu kita tambahkan. Nanti bisa kalau punya catatannya masih bisa dilihat itu. Yang berikutnya aksamu ismi kana wa akhwatiha. Pembagian isim kana dan saudara-saudaranya. Yang pertama, ismun zahirun sorihun. Dia berbentuk isim zahir dan sorih. Seperti mislu kana al-asadu ja'ian. Adalah seekor singa itu ja'i, yaitu dia lapar. Wa mislu qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah, kalimat tauhid itu ulia yaitu tinggi, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Maksudnya dia berjihad di, di jalan Allah azza wa jalla. Nah, ini isim zahir. Al-asadu kalimatu dia ini adalah isim zohir. Yang kedua, domirun muttasilun. Dia berbentuk domir muttasil nanti irobnya fi mahalli in di sini. Makanya domir mutasil domir mutasil ini harus yang domir rofa ya. Bukan nasab mutasil, rofa mutasil. Dia berbentuk domir mutasil yang rofa. Jadi domir rofa mutasil itu nanti masuk pada dua tempat. Masuk pada fi'il, maka nanti menjadi sebagai fa'il. Atau masuk kepada isim kana dan saudara-saudaranya. Kalau masuk pada kana dan saudara-saudaranya, maka nanti dia menjadi isimnya kana atau isimnya saudara-saudara kana. Seperti asbah tu nasyiton di waktu pagi saya itu bersemangat al-ummalu asbahu nasyitina. Para pekerja itu di waktu pagi mereka bersemangat atau asbahna nasyitina atau al-amilani asbaha nasyitaini ya Maryamu kuni nasyitatan. Ya. Semuanya ini adalah domir rofa muttasil. Domir tu, domir wawul jamaah, asbahna, domir na itu. Semuanya adalah domir muttasil bagian bagiannya domir rofa muttasil. Irobnya di sini nanti sebagai fi mahalli rofin ismu kana. Jadi sudah kita sebutkan domir rofa muttasil itu masuk kepada dua. Masuk kepada fi'il tam, fi'il yang sempurna sebagai fa'il. Kalau masuk kepada fi'il yang nakis atau fi'il yang nasih, seperti kana dan saudara-saudaranya nanti sebagai isimnya. Kemudian domir mustatir. Ini juga sudah ma'ruf ya. Karena kana itu adalah kana dan saudara-saudaranya itu adalah fiil, maka tentunya dia pun bisa memiliki isim yang sifatnya mustatir. Karena fiil pun bisa memiliki fa'il yang mustatir. Contoh kun sodikon jadilah engkau di situ takdirnya anta ya mustatir wujuban takdirhu anta jadilah engkau itu seorang yang jujur Ismu kana domirun mustatirun takdiru huwa. Isim kana sini adalah domir mustatir. Mustatir wujuban ya. Takdirnya huwa. Wa qawluhu. Dan seperti perkataan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Iza da'a ar-rajulu imro'atahu ila firashihi fa'abat antaji'a. Fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha. Apabila ada seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat kemudian sang istri enggan antajia untuk mendatanginya, fabata ghadban, kemudian sang suami itu di waktu malam tidur atau ketika berada di waktu malam itu dalam keadaan marah alaiha kepada sang istri. Ya, sang suaminya merajuk di sini misalkan, marah, nggak suka, ha al malaika. Maka para malaikat akan melaknat seorang wanita ini dan melaknat di sini salah satu maknanya adalah didoakan dari kebaikan. Hatta tusbiha sampai wanita itu berada di waktu pagi. Ya, sampai dia berada di waktu di waktu pagi. Ismu kana bata domirun mustatirun takdiru huwa wa khobaru bata godban. Isim isim ba isim kana eh, isim isimnya isimnya bata yaitu domir mustatir takdirnya huwa dan khobarnya bata adalah godban. Ya. Jadi isim kana dan saudara-saudaranya itu boleh berbentuk domir mustatir ya boleh berbentuk domir mustatir. Jawabannya alasan sebenarnya paling simpelnya mudah ya karena karena ini termasuk bagian dari fiil gitu. Berbeda dengan inna, inna dan saudara-saudaranya itu harfu ta'kid, harfu taukid. Sehingga inna itu nggak bisa punya isim yang mustatir. Inna karim, inna karimun misalkan. Mana isimnya inna? Domir mustatir, takdirnya wah. Nggak bisa. Yang ada tuh innahu karimun. Itu bisa. Ya. Kalau inna nggak bisa, isimnya dia mustatir. Loh, kenapa nggak bisa? Karena inna itu bukan fi fiil, dia itu huruf. Adapun kana dan saudara-saudaranya kenapa bisa memiliki isim yang mustatir? Karena kana dan saudara-saudaranya itu adalah fiil, namun sifatnya nasih Paham? Karena kalau dia fiil berarti sama dengan fiil yang lain. Fiil yang lain bisa memiliki isim eh, memiliki fa'il yang mustatir, adapun kana dan saudaranya bisa memiliki isim yang mustatir. Kemudian yang selanjutnya. Suwaru khobari kana wa akhwatiha. Bentuk-bentuk khobar kana dan saudara-saudaranya. Jadi sekarang ingin dijelaskan tentang bagaimana bentuk khobar kana. Tadi kan sudah kita jelaskan isimnya. Yang pertama al khobaru al muf al khobaru mufradun, khobar yang mufrad. Ay laisa jumlatan wala syibha jumlatin dia bukan berbentuk jumlah dan bukan berbentuk syibhul jumlah. Ya. Khobar kana di sini yang namanya khobar mufrad adalah khobar yang bukan berbentuk jumlah. Maksudnya bukan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dan juga bukan berbentuk syibhul jumlah. Terserah nanti bilangannya satu bilangannya dua, bilangannya jama yang penting tidak jumlah. Ini sudah pernah kita jelaskan juga. Seperti bata al-mujahiduna rojina minallahi an nasro Itu bukan an-nasri bacanya an nasro. Sebagai maf'ul binya rojin. Di waktu malam orang-orang yang berjihad itu yang bersungguh-sungguh itu rojina minallahi an-nasra. Mereka mengharapkan dari Allah pertolongan. Ya, an bacanya. Mereka mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. di sini rojina khobaru bata mansubun wa alamatu nasbihi al ya'u li annahu jam'u salimun. Rojina di sini adalah khabarnya bata. Ya, dia jamak. Ya, tanda nasabnya dengan ya dikarenakan jamak muzakkar salim. Dan jamaknya dia ini dalam susunan khobar, bentuk-bentuk khobar, dia dianggap khobar mufrad. Jadi yang namanya khobar mufrad itu bukan jam, bukan jumlah dan bukan syibul jumlah ya bukan jumlah ataupun bukan syibhul jumlah. Itu sama seperti yang waktu belajar ke Muktarob kemarin. Kemudian yang kedua al khobaru jumlah al khobaru tun khobar berbentuk jumlah. Al khobar eh, jumlah baik jumlah tu ismiyatin atau jumlah tu fi'liyatin baik dia berbentuk jumlah ismiyah atau dia berbentuk jumlah fi'liyah. Yang pertama khobaru jumlati ismiyatin khobar jumlah ismiyah seperti asbaha atta ibu sulukuhu azimun. Ya. Asbaha at-taib di waktu pagi orang yang bertobat itu sulukhu azimun. Nah, di sini syahid permasalahan kita at-taib itu adalah isimnya, khobarnya itu berbentuk jumlah ismiyah dan yang namanya jumlah ismiyah itu adalah susunan dari mubtada dan khobar. Ya, sulukuhu di sini sebagai mubtada, azimun sebagai khobarnya. Nah, jumlah ismiyah ini itu sebagai khobarnya asbaha dan itu sudah ma'ruf juga kita sebutkan harus ada robit yang kembali ke isim dan robitnya adalah domir huwa pada sulukuhu asbaha fi'lu nasikhin ata ibu ismu asbaha marfu'un wala maturaf'ihi ad dommatu Sulukuhu mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'i ad-dhamma wal ha'u dhamiru dhamirun mabniun fi mahalli jarrin mudhafun ilai Azimun khabarun marfu'un lil mubtada'i wa alamatu raf'ihi ad-dhamma. Wal jumlatu al-ismiyatu sulukuhu azimun fi mahalli nasbin khabaru asbah. Jadi i'rabnya nanti wal jumlatu al ismiyatu minal mubtada'i wal khabari fi mahalli nasbin khobaru asbah, Dia menduduki kedudukan nasab sebagai khobarnya asbah. Itu juga sudah jelas, sudah pernah dilewati. Kemudian yang berikutnya yaitu khobaru jumlatin fi'liyah. Khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Ya, khobar berbentuk jumlah fi'liyah. Mislu kana al-imamu yusolli. Adalah seorang imam itu dia itu sholat Kana fi'lu madin nasikhin Al-imamu ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma yusalli fi'lu mudhari'in marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma al-muqaddar wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlatu al-fi'liyatu yusalli fi mahalli nasbin khabaru kana. Ini juga anak anggap sudah bisa difahami. Suruh diam itu dia. Kemudian Contoh, bata atau libu yuzakiru durusahu. Di waktu malam seorang pelajar itu yuda kiru dia itu muzakaro. Ya, mengulang-ulang pelajarannya, pelajaran-pelajarannya. Fakoh baru bata huna huwa jumlatu fi'liyatin yuzakiru durusahu. Ingat ya, kalau nanti jumlah fi'liyah, kalau fi'ilnya itu nanti Kalau fiilnya itu nanti hanya memiliki fa'il, maka fiil sama fa'ilnya itu adalah jumlahnya. Kalau fiilnya nanti muta'addi membutuhkan maf'ul bi, maka fiil, fa'il dan maf'ul bi-nya itu sebagai jumlah fi'liyah fi'liyahnya. Paham ini? Ya semuanya. Makanya dikatakan di sini Fa khabaru bata huwa jumlatu fi'liyatin yuzakiru durusahu. Semuanya dijadikan situ ya. Robitnya nanti adalah fa'ilnya yuzakiru. Domir mustatir takdirnya huwa ya. Fi mahalli nasbin khabaru bata. Menduduki kedudukan nasab sebagai khabarnya bata. Ini Anda selesaikan ini dulu, nanti pertemuan berikutnya baru kita tambahkan ada beberapa poin masalah isim kana ini dan saudara-saudaranya. Kemudian khobaru khobarun syibhu jumlatin. Khobar yang berbentuk syibhul jumlah. Jarun wa majrurun au zorfun. Jar dan majrur atau zorof. Ini kembali ke pembahasan bagi yang menetapkan syibhul jumlah boleh menjadi khobar. Kalau yang mengatakan bahwasanya syibhul jumlah tidak boleh menjadi khobar, berarti khobarnya itu mahzuf, ditakdirkan. Ya khabarun jarun wa khabaru jarin wa majrurin. Khabar yang berbentuk jar dan majrur. Karena syekhu fil masjid. Adalah seorang syekh, orang tua itu berada di dalam masjid. Fil masjid jarun wa majrurun fi mahalli nasbin khabaru kana. Yang kedua, khabaru zorfin. Khabar yang berbentuk zorof. Seperti bata atau iru fauqal gusni. Ya, seorang eh, seekor burung itu menginap di atas ranting ya. At-ta'ir ismu bata marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhamma fawqa dzarfu makanin mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Al-gusnu atau al-gusni mudawafun ilai majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu. Wasibul jumlati az-dzarfi az-dzarfu fawqa al-gusni fi mahalli nasbin khabaru bata. Ya, irobnya nanti syibul jumlah ini adalah fi mahalli nasbin sebagai khobarnya bata atau khobar dari kana dan saudara-saudaranya. Itu poin yang bisa kita jelaskan dulu. Pertemuan berikutnya nanti Insya Allah baru ada beberapa perkara yang akan Anda tambahkan berkaitan tentang kana dan saudara-saudaranya ini. Nak naktafi ilahuna subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu